Azham Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk bersama-sama menunaikan kewajiban dan duduk sebentar untuk kita bersama-sama berusaha untuk mengingatkan diri kita berkaitan dengan apa yang pernah disampaikan dan diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan semangat kita untuk bisa duduk mempelajari apa yang menjadi warisan Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan alamat kebaikan bagi kita semuanya karena sungguhnya Nabi kita bersabda mayurdillahu khairan mayurdillahu bi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang Allah kendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Sehingga kunci kebaikan adalah kefahaman kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lupa kita ucapkan terima kasih jazakallah jazakallah khairan kepada para bapak takmir, para sepung dan para tokoh masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk bisa silaturahim kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang lebih berlipat ganda. Yang ketiga, Bapak sekalian, pagi hari, pagi hari ini mari kita sedikit mengambil faedah dari apa yang pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, "Qulli fil Islami qawlan la yas'alu anhu ahadan khairah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepadaku sebuah perkara dalam Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada selainmu. Nabi memberikan jawaban yang ringkas akan tapi sangat padat. Yang dikenal dengan istilah min jawamil di antara kalimat-kalimat ringkas yang Allah berikan kepada Nabi tapi sangat padat. Nabi katakan Qul amantu billah tsumma Katakanlah Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah di atas keimanan Anda. Bapak sekalian, ini adalah ungkapan ringkas yang disampaikan nanti akan tapi itulah pokok atau hakikat keislaman yang mesti kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan. Yang pertama adalah eh, penegasan tu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu taala. Yang kedua, tuntutan untuk istiqamah di atas niat dan tekad kita beriman kepada Allah taala. Kalimat tu billah tentu Bapak sekalian bukan sekedar ucapan. Karena kalau sekedar ucapan maka tentu orang-orang munafik akan menjadi penghuni jannah. Tetapi Allah katakan innal munafikina fitar il asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Padahal orang munafik itu kalau ngomong ya mantep, tampilannya sangat menakjubkan. Yang Nabi ungkapkan dengan, yang Allah ungkapkan dengan kalimat, wa idza ra'aitahum tu'jibuka atsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau Anda lihat orang munafik itu tampilan jasadnya menakjubkan. Tampilnya seakan-akan penuh meyakinkan. Dan kalau dia ngomong pasti kamu dengarkan. Tapi kata Allah orang munafik ini hanya semuanya sandiwara, tipuan. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Hanya ngomong saja dan tidak ada itu keyakinan dalam hatinya sehingga semuanya sekedar tipuan belaka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka orang munafik itu hanya bicara dengan lesannya dia ngomong dengan lisannya, tetapi tidak ada di dalam hatinya. Sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang dia bicarakan, sesuatu yang tidak ada di dalam ini hati dia. Kalau sekalian, maka tuntutan aman billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tuntutan yang menyeluruh dari keyakinan kita Keimanan kita tentang Allah dan keimanan kita tentang semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tekad untuk mewujudkan apa yang menjadi jalan syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat yang mencakup ucapan dengan lisan kita kemudian iktikad yang menancap dalam hati kita dan wujud amaliyah anggota badan eh, dari amaliyah ini anggota badan kita. Ini tuntutan kalimat aman billah yaitu aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah Bapak sekalian adalah hakikat yang sangat berat dan istiqomah maksudnya istiqomah di atas ini keimanan dan keislaman kita. Sehingga dikatakan para ulama hakikat istiqomah adalah lusumus siratil mustaqim. Yang namanya istiqomah itu adalah melasimi as al-mustaqim. Apa itu as al-mustaqim? as al-mustaqim itu Islam itu sendiri yang para ulama ketika mendefinisikan Islam, Bapak sekalian, dan ini hakikat ajaran Islam dari Islam yang pertama sampai Islam yang terakhir, artinya seluruh para nabi semuanya adalah muslim. Dan memiliki ajaran yang sama. Karena yang mengutus Allah, yang mengutus para rasul adalah Allah yang memiliki satu agama, dan semua nabi dan rasul adalah utusan Allah Ta'ala. Sehingga mereka menyampaikan hakikat ajaran yang sama. Yaitu dinul Islam. Yaitu ajaran Islam. Sehingga setiap nabi dan rasul adalah muslim. Sebagaimana Allah katakan, huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menamai kalian sejak zaman dulu kala adalah muslim. Dari Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Musa, Isa, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya adalah ini muslimin. Apa kata Allah tentang Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam? Wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan Allah untuk menjadi seorang muslim. Nabi Nabiullah Ibrahim ketika berwasiat kepada anak cucunya, Inna Allah astaghfa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian agama, maka jangan pernah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Nabiullah Yusuf di antara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang saleh. Nabiullah Musa beliau mengatakan alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian hanya kepada Allah bertawakal jika kalian benar-benar seorang muslim. Bilqis ketika menerima tawaran Nabiullah, Nabiullah Sulaiman untuk masuk Islam, maka kata Bilqis, Aslam tu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bersama dengan Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Isa ini pengikut Nabi Allah Isa, mereka menegaskan washat bi anna muslimun. Saksikan kami adalah kaum muslimin. Sehingga bagi sekalian intinya Islam itu adalah agama semua nabi dan rasul tanpa kecuali. Semuanya mengajarkan hakikat ajaran Islam dan hakikat ajaran Islam yang menjadi intisari semua nabi dan rasul seperti yang diungkapkan oleh seorang ulama al-islamu Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli yang namanya Islam adalah kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala seorang muslim yang telah beriman kepada Allah, maka dengan keislamannya dia pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki ketundukan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan dirinya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hadapkan wajahnya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surganya seorang muslim adalah Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah korbanku, hidupku yang 24 jam dan sampai pada kematian akhir kehidupanku kemana kita arahkan Kemana kita hadapkan, kemana kita serahkan? Lillahi Rabbil Alamin, semata-mata hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini adalah sikap seorang muslim. Nah, sikap kepasrahan kita, belas sekalian, harus memenuhi kriteria satu. Al istislamu lillahi bit Kepasrahan kita ciri khasnya adalah kepasrahan yang tegak di atas tauhid. Tidak ada Islam tanpa kita bertauhid. Yang membedakan kita dengan semua pemeluk agama yang lain adalah pada inti tauhid yang ini merupakan ajaran semua nabi dan rasul tanpa kecuali. Kehadiran nabi dan rasul itu yang paling pokok, yang paling utama, sekalian untuk menuntun kita semuanya bagaimana menjadi hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya tauhid itu Bapak sekalian Boten tidak sekedar dia hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Sampun sholat, sampun puasa, sampun zakat, sampun haji. Nggak cukup itu. Tapi yang namanya tohid itu adalah totalitas penghambaan kepada Allah dengan benar-benar melepaskan segala macam bentuk kesyirikan. Maka kalimat tauhid itu ada pada kalimat la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah itu dikatakan kalimat tauhid karena kalimat ini memberikan makna satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya sesembahan yang layak disembah, yang patut disembah, yang berat disembah, dan keyakinan yang bulat bahwa selain Allah semuanya adalah sesembahan yang batil yang tidak layak disembah karena memang hanya Allah yang memenuhi kriteria yang layak disembah. Kalimat la ilaha illallah itu kalau para ulama katakan rukunnya dua, la ilaha. Ini namanya penolakan, peniadaan, penafian di mana seorang mengucapkan kalimat ini pertama harus betul-betul melepaskan secara totalitas berkeyakinan tidak adanya sesembahan yang sebenarnya illallah kecuali hanya Allah sehingga Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak dan adanya keyakinan dan penolakan tentang segala bentuk sesembahan selain Allah Ta'ala. Kalimat ini dikatakan kalimat tauhid karena memang mengumpulkan dua hal yang menyebabkan kalimat itu memiliki makna satu-satunya. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Sehingga hanya Allah satu-satunya sesembahan yang sesungguhnya. Dan selain Allah adalah sembahan yang kalau contoh kalimat kita yang gampang atau yang bisa kita sedikit untuk menjelaskan, umpamanya Pak Budi duduk di masjid. Kalimat ini mengandung makna tauhid atau tidak, ikhwan? Pak Budi duduk di masjid. Kalimat ini memiliki makna tauhid, artinya makna satu-satunya atau enggak? Kenapa? Kenapa? Kalimat Pak Budi duduk di masjid ini kira-kira eh, mengandung makna kalimat atau mengandung makna tauhid yaitu satu-satunya atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena kalimat ini tidak menutup kemungkinan Ya bisa jadi Pak Pak bisa jadi Pak Budi, satu-satunya orang yang duduk di masjid, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak mengunci mati. Bahwa yang duduk di masjid hanya Pak Budi. Memang Pak Budi duduk di masjid, tapi nyatanya ada banyak banget yang lainnya juga duduk di masjid. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya orang lain yang duduk di masjid. Tapi kalau kita ungkapkan dengan ungkapan tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Pak Budi. Gimana kalimat ini? Ini memberikan makna Pak Budi satu-satunya orang yang duduk di masjid dan tidak ada orang lain. Itulah yang dikatakan dengan tauhid. Kalau hanya mengatakan Allah sesembahanku, atau Allah itu sesembahan. Ini memiliki mana tauhid gak? Enggak, enggak mem tidak memastikan bermakna tauhid. Memang Allah sesembahan, tapi boleh jadi dia punya keyakinan, punya keyakinan ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ungkapannya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali hanya Allah. Nah, ini baru namanya mengandung makna tauhid. Itu hanya Allah satu-satunya yang yang berhak disembah dan tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Mas sekalian, tauhid itu menuntut demikian. Sehingga kalau kita hanya baru, kalau kita sudah punya keyakinan pamannya Islam agamaku, tetapi dia tidak menolak adanya kemungkinan agama-agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya belum mentauhidkan Islam. Belum menjadikan Islam satu-satunya keyakinan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu batal keyakinan dia tentang Islam. Sehingga harus ada unsur la ilaha penolakan untuk menegaskan bahwa itu adalah satu-satunya. Oleh karena itulah, ketika berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu tuntutannya nyun ngapunten bukan sekedar pengakuan kita tentang Allah bahwasanya Allah itu adalah sesembahan kita. Bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus belajar, Bapak sekalian, berkaitan eh, belajar eh, kondisi masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy itu satu, mereka ini bukan orang-orang yang kalau kita di sini yang ngapunten bukan orang-orang ateis atau PKI yang tidak punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu sangat amat kuat keyakinan mereka tentang Allah, mereka sudah memiliki keyakinan-keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Al-Qur'an cerita banyak ia menyebutkan bagaimana mereka punya keyakinan tentang Allah. Walakin salah tahu man kalau samawati wal arda yang yaquluna Allah. Kalau Anda tanya siapa kalau Anda tanya kepada mereka orang Quraisy itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Mas ya? Itu keyakinan itu sudah mendarah mendaging dalam diri mereka. Bahkan bukan sekedar mereka punya keyakinan, tapi mereka bahkan memiliki berbagai macam persembahan, ibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masyarakat yang yang memiliki berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah taala. Ragam ibadah yang mereka lakukan. Contohnya satu, mereka memiliki haji, mereka berhaji setiap tahun. Dan bahkan di panik haji. Mereka tawaf di Ka'bah. Dan mereka juga membaca talbiyah. Dan mereka sedang betul, dan mereka juga berkeyakinan Ka'bah ini yang membangun Nabiullah Ibrahim bersama dengan Ismail talbiyah mereka labbaika la syarikalah illa syarikan huwalak tamliku wa mamalak seperti talbiyah kita tapi ada tambahan yang sangat fatal yang membuat mereka terjerumus dalam perbuatan kesyirikan mereka ketika terjepit ketika mereka berada dalam marah bahaya yang sangat mengancam mereka mereka benar-benar sempat mentuluskan, memurnikan doanya hanya ditujukan kepada Allah. Karena mereka betul-betul tahu saat-saat yang seperti itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah SWT. Wa idha rakibu fil fulki da'ullah mukhlisina lautin. Falamma najahum ilal bari idha yusrikun. Apabila mereka sedang berlayar di lautan, maka mereka itu Eh, dan kemudian ombak mengepung mereka wa ita ghasyau maujun kadulal ombak mengepung mereka mereka saat itu betul-betul da'awullaha mukhlisina lautin memurnikan doa mereka hanya semata-mata kepada Allah. Tapi ketika mereka sudah diselamatkan Allah ke daratan, mereka kembali musyrik. Mereka punya doa dan mereka berdoa kepada Allah SWT. Bahkan ada seorang yang mereka tanya, kam ilahin, kam ilah takbud. Berapa sembah yang kamu sembah? Kata dia, yaitu uh, sabah tujuh. Satu yang di langit, enam yang di bumi. Terus kalau kamu sedang kesulitan, kemana kamu arahkan doa kamu? Kepada yang di langit. Intinya mereka benar-benar yaitu tahu tentang Allah dan bahkan memiliki berbagai macam ibadah kepada Allah. Mereka puasa pada 10 Muharram, mereka suka bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar ketika masuk Islam mengatakan ya Rasulullah, nadartu fil jahiliyah. Ya Rasulullah aku telah bernadar di zaman jahiliyah untuk itikaf di Masjidil Haram satu malam. Tunikan ya Umar. Sehingga orang jahiliyah biasa bernadar pula kepada Allah Mas kalian, kita hanya ingin menyebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy itu yang dikatakan kafir musyrik itu adalah orang yang mereka selain berkeyakinan tentang Allah, bahkan mereka memiliki berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah SWT. Tapi nyun ngapunten, ketika Nabi menyeru mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Kenyataannya mereka menolak atau menerima. Menolak. Terus yang ditolak apanya? Yang ditolak napa niku? Yang ditolak apanya? Mereka tidak menolak ajakan untuk berkeyakinan Tuhan yang Maha Esa karena mereka sudah berkeyakinan hal itu mereka juga tidak menolak untuk beribadah untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka juga sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ditolak yang ditolak itu ajakan untuk hanya menjadikan sesembahan itu hanya Allah Ta'ala. Itu yang ditolak. Mereka tidak mau meninggalkan apa yang selama ini mereka sudah mendarah mendaki memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah katakan wa idza qila la ilaha illallah yastakbirun apabila mereka disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka sombong menolak. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan Atariku alihatina lisyairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan semua yang kami sembah selama ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Aja'alal aliyata ilahan wahidan inahadala syair ujab. Apakah kami harus menjadikan sesembahan yang banyak itu menjadi satu sembahan? Ini perkara sangat menghilangkan. Kalian. Demikian pula secara umum masyarakat kaum muslimin yang selama ini yaitu diberikan pemahaman yang salah tentang kalimat la ilaha illallah. Nonton kita ini sejak kecil kan diajari ke makna la ilaha itu bahwa nonton pangeran kejawi namung Allah atau tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah yang arah-arahnya itu adalah tidak ada sang pencipta kecuali hanya Allah, tidak ada sang pemilik alam jagat raya kecuali hanya Allah. Sebatas itu. Dengan begitu dia telah berketuhanan yang ma'asa dan telah dikatakan bertauhid. Ah, pemahaman seperti ini akhirnya menjadikan seorang tidak merasa beban ketika menjadi seorang muslim dan dia juga masih sajen-sajen, dia juga masih kedukun, dia juga masih yaitu mengkeramatkan benda-benda tertentu, dia juga masih meminta-minta ke ini kuburan-kuburan, ke tempat-tempat keramat. Kenapa? Yang penting kan saya berkeyakinan Allah itu satu, tidak dua, tidak tiga. Bos kalian, sepeda malik, kalau hanya berkeyakinan tentang Allah itu ada dan satu, nyun ngapunten, iblis berkeyakinan tentang Allah, Fir'aun berkeyakinan tentang Allah, masyarakat jahiliyah Abu Jal dan kawan-kawan berkeyakinan tentang Allah swt. Iblis masuk berkeyakinan tentang Allah. Iya, wong kita juga sudah baca ayatnya ketika iblis yaitu ditanya, kenapa kamu kok nggak mau sujud kepada Adam? Kolak tani minar wa kolak tahu minti Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Saya lebih baik dibandingkan dengan Adam. Iblis mengakui Allah Al-Khaliq, Allah Sang Pencipta. Demikian pula Fir'aun. Mas kalian Fir'aun yang menunjukkan fenomena dia mengangkat dirinya sebagai Rabbukumul A'la, Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ma'alim tulakum min ilayin ghairi, aku nggak tahu ada sembahan yang layak bagi kalian kecuali diriku. Yang ngapunten itu hanya pengakuan dohir. Pengakuan dohir. Adapun batinnya sesungguhnya membenarkan apa yang didakwahkan Nabiullah Musa tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah ungkapkan wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan. Mereka itu juhud. Mereka itu menentang apa yang didakwakan Nabiullah Musa. Tetapi kata Allah, sesungguhnya hati nurani mereka itu Hati kecil mereka itu meyakini tentang apa yang Nabiullah Musa dakwahkan. Dan itu muncul ketika Musa eh ketika Fir'aun tinggal taksek ketika Allah tenggelamkan di lautan apa yang keluar dari Fir'aun amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang diimani oleh Bani Israel yaitu Allah Subhanahu wa taala dan saya termasuk orang-orang Islam. Ini kira-kira bisa jadikan dalil keislaman Fir'aun atau tidak? Eh, Wong Tahunya gimana? Ini kan penegasan dari Fir'aun, saya muslim. Gimana? Taunya kalau Fir'aun ini dia tidak Islam gimana? Kalau ada orang buat jadikan dalil ayat ini menjelaskan Islam itu muslim, eh, Fir'aun itu muslim. Ribut. Ngantuk. Gimana Kalau sekedar motong-motong ayat begini, makanya orang bisa berdalil semua agama juga sama. Modelnya dia motong-motong ayat, tidak tidak menyuguhkan ayat dalam keadaan yang utuh. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wa ahlul kitab, mari kita menuju kalimat yang satu antara kami dan kalian. Kita ini sama loh. Alkitab, Yahudi, Nasrani dengan kita ini sama. Wong ini ayatnya begini. Tribun. Ya dia potong. Ayat tadi juga yang menunjukkan tentang keimanan dan keislaman Fir'aun itu Allah katakan Al-an kok baru sekarang ya Fir'aun Wakat asaita min qablu. Wakat asaita qablu. Dulu-dulu kamu itu terus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak diterima. Tobat Anda sudah nggak diterima. Sebagaimana dijelaskan Nabi, tobat itu tetap akan terus Allah buka dan Allah terima hatta yughfir sampai ketika nyawa sudah tenggorokan maka tobat saat itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya Fir'aun dia adalah aslinya mengenal Allah Ta'ala. Aslinya mengakui Allah Ta'ala. Sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah. Mas sekalian, maka tauhid bukan sekedar hanya pengakuan terhadap Allah, tapi tauhid menuntut totalitas memberikan amal ibadah kita kepada Allah dengan melakukan penolakan keyakinan penolakan terhadap adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu baru namanya bertauhid. Saya sih juga nyembah Allah dan saya nggak musyrik. Tapi kalau saya suruh membatil-batilkan sembahan yang lainnya, saya nggak bisa. Oh nggak bisa. Itu nggak memenuhi kriteria la ilaha illallah. Kriteria, oh kriteria orang yang berla ilaha illallah itu ya harus begitu. Berarti mengajarkan sikap ekstrim, radikal. Tidak ada agama yang mengajarkan toleransi yang lebih sempurna sebagaimana Islam. Islam mengajarkan pada kita sebenci apapun Anda kepada orang lain tidak boleh Anda zalim. Tidak boleh kita zalim wala yajrimanakum sana'anu qaumin ala alla tahtilu i'tilu huwa aqrabu littaqwa Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat Anda tidak berbuat adil, bertetaplah berbuat adil, sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Tidak ada orang yang berkeyakinan lain yang lebih nyaman, yang lebih tentram dibandingkan dengan orang yang mereka bersanding pada bertetangga dengan kaum muslimin selama mereka tidak berkhianat. Nabi kita mengajarkan untuk tetap berbuat baik kepada orang yang beda keyakinan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fitin walam wa lam yukhrijukum min diyarikum an tafarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka yang tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Islam bisa kok bersanding dengan mereka yang beda keyakinan tanpa merubah keyakinan seujung rambut pun dan tetap berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk dakwah kepada yakni non-muslim. Apa yang dibayangkan kalau Anda punya keyakinan begitu akan radikal, akan tukang menjela, akan menjadi tukang bunuh, akan menumpahkan darah, akan menjadi sumber kekacauan. Ini adalah provokasi syaitan. Provokasi orang-orang yang mereka berhati syaitan. Apa Anda mengingkari adanya orang yang radikal radikal kayak itu? Enggak. Memang ada. Memang ada. Dan itu kenyataan yang sudah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 1400-an tahun yang lalu munculnya orang yang model kayak gini memang ada dalam memang eh, dalam agama kita diajarkan adanya orang-orang yang menyimpang. Kalau menyimpangnya itu enggak ifrat, ya tafrid. Kalau enggak hulu, ya jafa. Kalau enggak berlebihan, yang meremeh-remehkan. Itu memang cara syaitan pula untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. Dan itu bentuk ketidakistiqomahan di atas ajaran Islam. Sehingga antipatinya kepada orang yang mereka memang terjerumus dalam sikap-sikap radikal seperti itu jangan kemudian membuat kita antipati kepada Islam. Sehingga muncul ungkapan-ungkapan yang mengajarkan kalau belajar Islam jangan dalam-dalam ya isoidan. Kalau belajar Islam jangan dalam-dalam bisa jadi radikal. Memang ada orang yang ngapunten, memang ada orang yang mereka belajar Islam, mondok berpuluh-puluh tahun, kemudian puluh apa, kemudian pulang ngengleng. Oplak, ngengleng, jadi gila. Atau juga ada orang yang mereka belajar agama, atau bahkan mondok dalam beberapa waktu yang lama, kemudian jadi radikal atau super radikal. Ya memang ada. Tapi pastikan itu karena salah belajar dan salah guru. Makanya dalam beragama itu kita tidak boleh sembarangan untuk memilih guru. Karena kalau salah-salah guru, ya namanya agama kita itu seperti ilmu kita. Bagaimana ilmu kita, itulah agama kita. Maka kata ulama kita, innamal ilmu, eh, eh al ilmu, innamal ilmu dinun. Ilmu itu agama. Artinya bagaimana agama Anda tergantung bagaimana ilmu Anda. Kok tahu-tahu ada orang yang mereka lesanya dengan sangat kotor dan ringan melepaskan caci makian kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian uh, itu melaknat, bahkan mengiblis-ibliskan, bahkan memberhala-berhalakan Ya karena ilmunya begitu. Karena ilmunya seperti itu. Maka yang ngapunten ilmu ini betul-betul harus diperhatikan jangan sampai kita salah di dalam mengambil ilmu. Maka kalau para salah kita zaman dulu kalau mau punya ngapunten kayak mau cari pasangan, cari jodoh teliti banget, dipetangi banget sampai betul-betul jelas detail siapa orang ini baru diambil. Ini karena akan berkaitan dengan yaitu keputusan kita untuk meniti jalan kehidupan, salah ilmu akan salah jalan. Sekalian, Islam itu adalah pertama tauhid. Tanpa tauhid tidak ada Islam. Apa sih yang membedakan Abu Talib yang baik banget ada nggak kebaikan Abu Talib? Sangat banyak. Boleh jadi punten panjenengan jasanya kepada Islam atau kepada dakwah tidak sehebat Abu Talib. Wong Abu Talib itu kan dengung. Lawang Abu Talib itu sampai ikut diboykot tiga tahun Sampai para sahabat dan orang-orang yang ikut di boykot, yang di boykot itu bukan sekedar para sahabat yang muslim, termasuk Bani Asim secara umum yang ikut bilangi kanjeng Nabi, sampai akhir-akhir tahun pemboikotan itu, nyon ngapunten kotorannya itu kayak serintil. terserintil serintil. Kotoran kambing. Karena dimakan daun-daun. Karena sudah dibumpet dari awal tidak boleh ada orang setor bahan makanan dan itu berlangsung sampai tiga tahun. Itu nah, ah, yaitu Abu Talib derek rekoso di situ. Abu Talib setiap ada upaya tekanan kepada kanjeng Nabi, beliau menjadi bemper pertama untuk dakwah keponakan itu. Sampai ketika Abu Talib sudah merasa nggak kuat untuk membela ponakannya. Ternyata setelah Nabi eh, atau Nabi setelah Rasulullah eh, ini Abu Talib mengungkapkan hal itu kepada Nabi. Nabi tekadnya sehebat baja tetap akan maju terus tanpa tanpa ini pantang mundur walaupun tanpa Abu Talib. Wah, Abu Talib kembali lagi membela Nabi. Tapi Abu Talib dipastikan finnar khalidan finnar walaupun di neraka yang paling ringan tapi seringkali-kalinya adab itu kedua kelapak kakinya kesulut api jahanam dan otaknya umek. Nah sekalian, kira-kira apa yang buat Abu Talib seperti itu kok beliau itu sampai di neraka dan kekal di neraka? Nah, ibu. Ya karena sampai matinya beliau tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mau mentauhidkan Allah Swt. wa kenal yang namanya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an itu orang yang super dermawan. Kalau nyuguh tamu itu tanpa hitungan, mangkok itu sampai diraihnya itu pakai menek ondo, naik tangga. Karena saking durnya mangkok nyahnyoh blobok. Tapi kata Nabi Ibnu Jut'an sama sekali tidak masuk surga. Kenapa? Boten kagungan tauhid. Maka kalau ada orang yang mendakwakan sudah penting agama, yang penting kui dadi wong apik. Orang apik niku kata jelas, apik sing pripun. Apik niku apik dengan Allah pertama, kedua apik dengan yang manusia itu namanya orang soleh. Jadi soleh itu pertama soleh kepada Allah, kedua soleh kepada para hamba Allah Ta'ala. Kalau kita soleh kepada Allah akan menjadi ahli tauhid, berbagai kekurangan kita dalam bermuamalah kepada makhluk itu akan bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu taala. Tapi kalau kita super soleh kepada makhluk tapi tidak soleh kepada Allah taala, tidak ada pintu ampunan dan kebaikan kepada manusia tidak dianggap oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, Islam adalah tauhid. Yang kedua, Mas kalian, Islam itu adalah ketunduk patuhan totalitas kepada Allah sami'na wa atokna. Dan itu ciri hamba ngoteniku. Tanya persoat di dalam badan. Ngertas. Di dalam. Keraton itu onten abdi dalem. Terus ciri khas abdi dalem napa niku? Sendika dawuh. Ontenipun namung sendika dawuh. Nggih. Raja wawan sabda atur perintah nggih sembah itu sendika dawuh. Antene ya, hanya gitu. Dan itu ciri khas abdi dalam ya gitu-gitu. Ah kita ini ab abdullah. Kita ini hamba Allah. Maka ciri khas hamba Allah, orang yang beriman, Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulil yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Yang namanya dia mengaku dirinya mukmin kalau sampai dia itu sukanya punya pilihan lain dari pilihan Allah Ta'ala. Sudah dipilihkan Allah ini, ini, ini, ini. Oh masih punya pilihan lain. Gak cocok dengan pilihan Allah Ta'ala. Ini bukan mukmin. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluh amran ayyakuna lahumul khiyaratu min namanya imannya belum hidup atau belum klop atau belum main. Kalau betul imannya sudah nancep dalam hati itu, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta Eh, hatta yakuna hawa tabak ni majidubi. Kalau orang itu sudah betul-betul imannya itu nancep, ngeresep dalam hati, itu hawa nafsunya pasti akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya alias seleranya itu akan selaras dengan apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. sekalian, maka kita akan melihat generasi yang Masya Allah nilai ketundukannya kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Yaitu para sahabat Nabi dan celolang jami'an. Dan untuk mencetak generasi yang seperti ini, Nyun Ngapunten memang sudah pendasaran, ada pendasarannya. Ibaratnya mau bangun rumah itu, sebelum nanti berdiri pancang-pancangnya, sebelum diberikan atapnya, sebelum diberikan dibangun aksesoris totalitas sehingga bangunan itu menjadi megah dan bagus, itu sudah disiapkan pertama kali sebelum yang lain-lainnya, yaitu pondasi. Dan kalau dalam dakwah, membangun masyarakat muslim untuk mereka bisa menampakkan amal-amal ketaatan di tengah-tengah kehidupan mereka itu, ya harus dibangun pondasinya dulu, dan pondasinya itu adalah tauhid, pengenalan tentang Allah, siapa itu Allah, kemudian apa itu hari akhir, dan berbagai macam akidah yang mesti harus nancap dalam hati mereka. Itu dasarnya, itu pondasinya. Kalau itu jadi, maka nanti semua beban-beban di atasnya itu kancun gelinding. Ketika para sahabat yang tadinya itu hobinya dan sudah mendarah mendaging minum homer. Orang kalau sudah punya kebiasaan gartok atau mendarah mendaging untuk meninggalkan itu angel nopok gambil. Dia super angel. Dan ngapunten mungkin di antara kita yang ngapunten ada yang rokok umpamanya. Sak dunia niku sepakat nek rokok niku dorot Iklan yang mau niku rokok membunuhmu nopo malih membuat impoten mem, malih menjadikan kanker nopo malih itu ngeri-ngeri kape Tapi merokok ya udut, udut aja. Nek perlu langsung nyokot limo. Mas lihat itu untuk memisahkan atau untuk meninggalkan kebiasaan merokok itu susah. Kenapa? Ya kalau sudah betul-betul sangat menikmati rokok dan sudah sangat mendarah mendaging. Tapi Masya Allah para sahabat Nabi yang hampir setiap rumah itu nyimpen homer. Hampir menjadi minuman kalau kita seperti teh. Minuman biasa. Sampai para sahabat itu awal-awal juga sudah sholat, diperintahkan sholat, tapi belum dilarang komer, ya sholat sambil mendem. Paling cara cari waktu yang agak lama, kayak bisa ke subuh agak lama, biar nanti mendemnya sudah hilang. Tapi Masya Allah, Ketika Allah turunkan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Nabi untuk menyampaikan haramnya khamar itu mboten ngagem rapat besar, ketok palu, debat panjang, dadak ngamplopi, hanya kirim satu orang diutus untuk keliling penduduk Madinah dan menyampaikan ala innal hamra qad hurimat ala innal hamra qad hurimat ketahuilah khamr telah diharamkan ketahuilah khamr telah diharamkan Oh itu tidak ada seorang mukmin pun yang telinganya mendengar utusan Nabi menyampaikan pengumuman itu kecuali seketika mereka hentikan dari minum Homer sebagai bentuk sambutan kepada Allah. Intahaina ya Rob, intahaina ya Rob, kami berhenti ya Rob, kami berhenti ya Rob. Itu jiwanya orang yang mereka mukmin mengagungkan Allah Subhanahu Sehingga sangat mudah meninggalkan apa yang Allah haramkan ketika mereka sudah tertanam dalam hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu taala. Islam itu adalah ketaatan totalitas dengan dasar pengagungan kepada Allah karena dia mengenal siapa itu Allah. Allah itu bukan kayak badui yang pikirannya itu sempit hanya sesak. Orang sekarang ketika menilai syariat itu udah gak cocok dengan zaman kita. Abad kita ini sudah berubah pesat. Dari zaman dulu tahun 600-an sampai sekarang itu sudah perubahannya dahsyat. Syariat ini hanya cocok untuk pada zaman itu. Maka perlu ada revisi-revisi terus. Yang ngapunten kalau yang menurunkan syarat itu memang kayak orangnya ini, kayak orang ini, ya layak revisi. Yang menurunkan syariat ini, angsalahu bi ilmillah, Quran ini diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sekalian, Ilmu Allah itu mengetahui yang sudah lalu, yang sekarang, yang sampai yang akan datang sampai kiamat, sampai dunia ini bubar. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Yang merancang syariat ini adalah Allah yang menciptakan kita. Yunapunten, Yang menciptakan kita dan yang menciptakan otak-otak kita sehingga perkembangan otak manusia sampai kiamat kayak apa Allah tahu. Sehingga jangan sampai nyonya ngapunten kurang ajar terhadap Allah Ta'ala. Sehingga menganggap syariatnya itu hanya syariat yang cocok pada hanya zaman itu. Dan gak cocok dengan zaman yang sudah modern seperti ini. Sehingga punya ambisi untuk merevisi-merevisi syariat kayaknya dia lebih bijak, lebih tahu, lebih alim, lebih segala macamnya. Ini syariat sudah Allah katakan sempurna dan mencakup segala-galanya. Maka seorang mukmin yang mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala itu akan ada rasa takdim termasuk takdim terhadap syariat Allah yang tidak akan pernah membantah karena merasa nafsunya nggak cocok dengan syariat tersebut. Terus kalian dan Islam itu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi pertama al istislam ini huwa Islam itu adalah al istislamu lillahi bitauhid. Yang kedua wal inqiyatu law pita'ah. Yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, ini wajibnya untuk berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Itu tuntutan iman untuk mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Dan itu sudah sewajarnya. Lawang kita kalau sudah ngefan kepada orang, ya harus mencintai apa yang dia cintai, membenci apa yang dia benci, itu sudah seperti itu wataknya. Ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Orang kalau sudah punya organisasi, dia katakan ini adalah betul-betul yang paling top, paling benar. Siapapun yang membenci, menyinggung organisasi ini, maka siap. Kalau orang Jawa bilang, langkono mayit disik. Itu memang sudah memang begitu. Orang yang memiliki loyalitas itu begitu kepada apa dan siapa. Kita diajarkan oleh Allah loyal kita itu kepada Allah. Faruah kita juga ini berkaitan dengan lillah wa billah. Sehingga Nabi katakan, Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa abba lillah wa mana'a lillah malal iman. Barang siapa yang kecintaannya karena Allah, kebenciannya karena Allah, dia memberi dan tidak memberi karena Allah sehingga betul-betul semuanya cerminan keimanan dia. Orang seperti ini betul-betul sudah sempurna imannya. Selera-seleranya itu sudah terbentuk sebagaimana yang diinginkan di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. sekarang ini Islam yang diperintahkan Allah untuk istiqomah di atasnya. Sehingga istiqomah itu Luzumu siratil mustaqim. Istiqomah itu adalah selalu melazimi siratal mustaqim. Lengket terus, tidak pernah berpisah. Dia istiqomah seperti itu sampai matinya. Sekalian, istiqomah di zaman kita ini sangat-sangat berat. Kenapa? Satu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafsu kita itu sangat amat cenderung kepada berbagai macam syahwat kemaksiatan. Inna nafsala ammaratun bisuk. Nafsu itu betul-betul memerintahkan kepada keburukan. Tentu illa man rahimah kecuali yang dirahmati Allah SWT. Nafsu yang sudah dirahmati Allah, nafsu yang sudah marhumah, nafsu yang sudah mutmainnah, nafsu ini sudah beda tampilannya dengan kuman nafsu yang lainnya Secara umum nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Maka kalau untuk kebaikan itu harus ada motivasi, harus ada pengajian, harus ada yaitu dorongan yang kuat, harus diajari. Tapi kalau untuk keburukan itu nyona punten kayak watu gelinding di jarno, gelinding dewi. Gampang. Sangat gampang. Nafsu kita memiliki perwatakan cenderung kepada syahwat sangat kuat. Allah ungkapkan dalam ayat Zuyina linasi hubbus syawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minan tabi wal fiddah wal khailil musawamati wal an'ami wal ars Dalika mata'ul hayati dunia dijadikan indah ada kecintaan ada syahwat kepada apa kepada siapa kepada anak-anak wanita eh, kepada wanita anak-anak harta yang banyak Baik itu emas perak, kuda pilihan, sawah ladang. Itulah bunga rampai kehidupan dunia yang manusia sangat indah, sangat mencintai, sangat bersyahwat. Sehingga secara umum digambarkan Allah manusia dengan dunia itu hubban zaman. Sangat amat senang dan mencintainya. Kalau ini kemudian tanpa bimbingan agama, tanpa aran agama, nyun ngapunten bapak sekalian itu akan bisa keblondrok dalam sifat-sifat kehewanan. Kayak hewan, kayak kewan. Asalnya sahwat-sahwat tadi nyun ngapunten adalah kenikmatan dan kemanfaatan. Penyelenggan kalau nggak punya sahwat dengan perempuan gimana? Ya wedus kali tiang sami. Gak ada ketertarikan. Wong gak ada syahwat. Dengan syahwat itu maka kita kemudian menikah, kemudian beranak pinak, kemudian dunia itu menjadi makmur. Lah kalau nggak bersyahwat, ya gak pengen kawin. Kok gak punya syahwat. Orang gak punya syahwat itu pun tentu, ya nyol nyol rendah, ngetat nyol nyol Dinyol-nyolkan aja nggak mau ngambil dia. Mangan dahar niku nek buatan kagungan syahwat, kalau nggak sedang kalau nggak bersyahwat, mbok yo iya dicepakin yang Arab raine untuk tinggal ngemplok gitu. Buatan sakit, buatan lepu, buatan kolu. Tapi kalau bersyahwat, Boyo tak iya nganggo munggah gunung, mudo gunung, nyebrang laut, nyebrang kali, uti parani. Karena bersyahwat, berselera. Apalagi ada keindahan, ada kecintaan. Bergabungnya kalimat ini menunjukkan Tutu sangat lengket. Ah, asalnya syahwat itu manfaat. Tapi kalau tidak dalam dengan tidak dengan bimbingan agama, itu akan bisa berubah menjadi buas kayak hewan. Sehingga kalau mengumpulkan harta ya rakus, rakus, rakusnya ambisius, yang buasnya itu digambarkan Nabi lebih berbahaya dibandingkan dengan dua serigala lapar ketika dilepas ke seekor kambing. Kalau serigala lapar itu ngontal kambing satu dua pun warak lenger-lenger balik badan. Tapi nek menungso niku mbok enten wareke. Mbok yo kawat yo diuntal, aspal diuntal, watu diuntal, diuntali kabeh gunung ya diuntal. Enggak pernah puas. Enggak akan pernah ada puasnya. Demikian pula dalam mencicipi perempuan. Kalau dia syahwatnya tidak terkendali dengan agama, dengan keimanan, tidak merasa cukup dengan yang baik, oh, mbok ya ribuan perempuan dicicipi nggak akan pernah puas. Sehingga menjadi sebuah ini uh, fenomena kejahatan seksual dan pemandangan yang dahsyat yang mengerikan yang sampai kemudian keluar dari fitrah-fitrah manusia. Mas kalian, ah, syahwat yang ada dalam diri kita ini sering membuat orang kesulitan untuk istiqomah. Nafsu al-amaratun bisu al bisu, nafsu yang memerintahkan kepada asuk. Faktor yang kedua, sulitnya kita istiqomah itu pintu-pintu kemaksiatan itu sangat mudah diakses, sangat gampang, sangat banyak. Nabi pernah menggambarkan sirotal mustaqim dengan gambaran beliau Doroballahu siratan mustaqiman. Allah membuat tamsil gambar tentang siratal mustaqim. Wala jambatai sirat suron. Di kan- kiri jalan ini ada dinding. Mamanya ini jalan. Ini dinding. Kemudian fihima abwabun tahatun ah, Di dinding-dinding itu ada pintu-pintu terbuka yang sangat banyak. Walal abu suturun murhaq. Di atas dinding, di atas pintu itu ada korden yang menjulur wa'ala wa'alal abwa wa'alal wa'ala babis sirat da'in yaqul di awal jalan di pangkal jalan ada penyeru yang menyeru ayuhan nas udkhulu sirata jami'an wa manusia masuklah kalian semuanya ke jalan ini ala sirat min ma'i wa'ala wa'ala babis sirat da'in yad'u dan di atas Sirat itu ada penyuruh lagi. Ida arota ayat tahasian mintil kal apuab ketika ada orang membuka korden-korden yang sengaja di pintu-pintu itu dia katakan waihak celaka kamu la taftah jangan kamu buka taftahu talijhu kalau kamu buka pasti kamu akan masuk lalu Nabi terangkan asyraf wal Islam jalan ini adalah Islam Wasuron kanan kiri batasnya eh, tembok-tembok pembatas ini adalah hududullah yaitu batas-batas Allah Subhanahu taala. Kemudian wal abwab mufattahatun pintu-pintu yang ada di tembok yang terbuka itu itu adalah pintu-pintu maksiat. Pintu maksiat. Dan digambarkan oleh Nabi pintunya hanya tertutup dengan kordel. Artinya eh, sangat mudah untuk membuka pintu tersebut. Wong hanya korden tinggal ngesrek dan kini sudah terbuka. Dan kalau orang buka itu pasti akan masuk dan akan kemudian melakukannya atau akan masuk larut ke situ. Sehingga diingatkan sebelum membuka, kalau mau membuka, jangan kamu buka. Pas kalau kamu buka, pas kamu akan masuk. Ini gambaran bagaimana menggambarkan pertama gambaran Islam, kemudian Islam itu penyerunya adalah Quran, dan penyeru yang ada di awal pintu adalah Quran, kitabullah, yang menyuruh kita untuk wawai manusia masuklah kalian ke dalam Islam semuanya. Kemudian yang ada di atas surat yang menyuruh kalau ada orang mau buka Quran itu dikatakan wahab jangan kamu buka kamu celaka kamu kalau kamu buka kau atas masuk Itulah adalah wa'idullah fi, fi kulli kalbin muslim. Itu adalah uh, peringatan Allah, sinyal-sinyal yang Allah letakkan di hati setiap muslim. Kalau dia akan makan maksiat, pasti akan ada sirine suara. Ojo, jangan. Itu haram, nggak boleh. Itu pasti ada sinyal itu. Dengan fitrah keislaman dan keimanan dia. Maksiat itu sesuatu yang membuat orang itu teratapan. Membuat orang itu gundah, gelisah. Dan kejujuran, kebenaran itu Sehingga kalau seandainya kita belum tahu dalil dan kemudian akan makan sesuatu, maka istafti qalbak kata Nabi, mintalah fatwa kepada hati kamu, hati kamu akan bersuara, ini perkara ini yaitu bagi seorang mukmin benar atau enggak itu ada sinyalnya, ada sinyalnya. Di sini di antara Nabi eh, eh, ini gambarkan betapa sangat mudahnya untuk mengakses, mengakses membuka pintu-pintu maksiat. Apalagi di zaman sekarang, terus sekalian, pintu maksiat sangat terbuka. Dan fitnah itu di genggaman Anda. Dulu orang yang ngapunten kalau mau film mau lihat film porno, datang yang biskop, tuku karcis, antri, ketok, tapi sekarang orang membuka apapun tinggal ke kamar kunci jelek, wis mau buka apa bisa. Sangat mudah diakses. Yang ketiga, kesulitan berat istiqomah itu diantaranya karena adanya setan-setan yang betul menyeret manusia, menggoda manusia, menghiasi manusia, Tuhan membuat dada itu mengkap-mengkap bagaimana dibisik-bisikan yang membuat dia kemudian gak tahan dengan bayangan nikmat maksiat. Ini semuanya menjadikan seorang betul yaitu kesulitan. Dan yang keempat, banyaknya mabuntan doa di pintu-pintu janam yang menyambut seruan mereka itu akan dilimparkan ke dalam jahanam. Orang pengen bertauhid, rapopo, ini ini rapopo. Akhirnya luntur, masyarakat menjadi luntur. Oh, Pak Kiai rapopo kok, Pak Kiai itu kok. Orang mau menegakkan sunnah, rasa kenceng-kenceng aku mau kui, biasa-biasa wali. Sehingga akhirnya kemudian luntur. Mau istiqomah di atas ketaatan. Walah, serasa ngono-ngono kui, Seumumnya piye ngono kui baik. Dan itu yang ngomong kiai, dai, ustaz. Sehingga akhirnya beragama itu menjadi hancur hancuran rusak-rusakan. Terus sekalian, disinilah dibutuhkan kita bagaimana bisa teguh dan tegar di atas agama Allah yang diwasakan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun itu artinya jangan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam itu artinya Jangan pernah mati sampai mati dalam keadaan Anda tidak bertauhid, tidak di atas sunnah, tidak di atas ketaatan, dalam keadaan menyimpang. Sehingga doanya Imam Ahmad diantaranya, Allahumma ahyini alal Islam wa mitni ala sunnah. Ya Allah hidupkan aku di atas Islam dan matikan aku di atas sunnah. Karena dunia ini atau karena kehidupan kita ini terancam dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang menggelincirkan syahwat maupun syubhat. Di antara faktor yang akan menguatkan kita singkat kalian dari pun telas yang pertama, jangan pernah kita berpisah dari majelis ilmu. Karena ilmu ini kata Allah satu ruhun adalah ruh yang akan memberikan kehidupan iman kita adalah ketika kita betul-betul senantiasa berinteraksi dengan ilmu risalah yang Allah namai ilmu risalah dengan ruh wa kadzalika ohaina ilaika ruhan min amrina. Yang kedua, yaitu Allah ungkapkan ilmu ini dengan nur, sinar, cahaya. Semakin kita berilmu agama, semakin bisa membedakan antara hakikat yang hak dengan yang batil. Sehingga betul akan jelas semua permasalahan. Kegelinci, ketergelinciran kita ini sebab utamanya diantaranya tidak paham tentang agama dengan bagus sehingga nggak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Yang ketiga, ilmu diungkapkan Allah dengan alma, dengan air, sesuatu yang bisa menghidupkan dan menyegarkan yang layu. Sehingga terkadang yang ngapunten kita lama nggak ngaji, kemudian datang ke pengajian, kita dengar ayat, dengar hadis, dengar kisah, itu bisa kembali naik lagi iman kita. Seger kembali. Yang kedua, sekalian, jangan pernah berpisah dari komunitas orang-orang soleh. Karena as-sahib-sahib, yang namanya kawan itu menuntun. Kalau nggak nuntun ke surga, ya ke kan neraka. Dan Nabi kita Allah mengajarkan pada Nabi kita bahkan Nabi kita yang orang top-topnya manusia saja Allah perintahkan apa? Wasfir nafsaka ma'allatina yada'una rabbam bil ghadati wal asi yuriduna wajha. Ya Rasulullah, sabarkan jiwa kamu untuk senantiasa bersama dengan orang yang senantiasa beribadah kepada Allah pagi sore alias mereka hidupnya itu totalitas untuk mencari wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu ini yang akan menguntungkan akhirat kita walaupun boleh jadi secara duniawi kita nggak begitu untung. Karena punten rata-rata yang kayak gini-gini ini rata-rata menengah ke atas atau menengah ke bawah. Punya akal. Akal itu katakan akal itu bisa mengendalikan yang baik, yang buruk. Sehingga dia bisa menilai dengan hakikat perkaranya dengan akalnya itu. Yang kita jadikan teman jangan orang nggak punya akal dia tidak akan bisa mengendali atau tidak akan mengarahkan kepada kebaikan. Yang kedua, husnul khuluq, agamanya, eh, akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Kadang-kadang orang berakal tapi akhlaknya nggak bagus, itu juga rusak. Yang ketiga, gairah fasik, tidak fasik, tidak ahli maksiat. Yang keempat, gairah ini walau mubtadi, bukan orang yang suka membuat ini berbagai macam rekayasa agama sehingga jauh dari tuntunan Nabi al-bid'ah. Yang kelima yaitu tidak oh, bukan orang yang ambisius terhadap perkara duniawi. Ini kriteria teman yang baik. Kemudian yang keempat, ya keempat ya. Nah, kedua, satu apa tadi ilmu, kedua komunitas teman yang baik, yang ketiga ya ini jangan tulul amal, jangan yaitu berpanjang panjang jangan berpanjang angan-angan dalam urusan dunia. Dunia itu kita cari untuk kita jadikan faktor pendorong pensukses kampung akhirat. Boleh menikmati dunia, tapi dunia itu jangan sampai membuat kita lupa dengan Allah, agama, akhirat kita, tapi dunia bahkan menjadi sarana untuk mendorong kita sukses di kampung akhirat. Kalau dunia itu melalikan kita, maka dunia menjadi mata ul Kalau dunia itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan mengantarkan ke akhirat, itu namanya dunia mataun balahun yang mengantarkan kepada kehidupan yang lebih nikmat lagi. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk bahkan yang pertama seharusnya jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah karena kunci istiqomah itu di hati kita, hati kita dipegang oleh Allah, maka mintalah kepada Allah untuk senantiasa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, makatan yang kita sampaikan mudah-mudahan manfaat. Kita tulis sekian, betul sangat. Kalau kurang eh, minta maaf. Semoga ilmu yang kita eh, dapatkan berkah menjadi ilmu yang manfaat kemudian menumbuhkan amal karena ilmu yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah itu tidak masuk kriteria ilmu yang manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik istiqomah kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah katakan Allahumma asri lana dinana alladhi wa ismatu amrina Allahumma asri lana dunyana allati fiha Allahumma asri lana akhiratana allati fiha ma'atuna waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair